Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita sampai pada poin eh, pada bab fi ahkami ju'alah hukum seputar ju'alah. Nah, ju'alah ini satu jim. Jimnya bisa dibaca dengan tiga harokat. Maka boleh dibaca ju'alah, bisa dibaca ji'alah, bisa dibaca ja'alah. Wa tusamma dan disebutlah al-ju'al wa ji'al ja'ilah ayadhan pengertiannya adalah apa yang diberikan oleh seseorang atas satu perkara yang dia lakukan ta'ayyakula seakan seperti mengucapkan siapa yang melakukan demikian maka untuknya harta senilai sekian Artinya dia tetapkan ada syai'an makluman sesuatu yang makluman minal mal harta yang jelas diketahui kadarnya kepada orang yang bekerja untuknya dengan pekerjaan tertentu semacam membangun ya, haitin pagar. Ya, maka jualah itu kalau dalam bahasa Indonesia eh, kurang lebih maknanya adalah semacam sayembara semacam sayembara siapa yang eh, eh, membuatkan untukku demikian maka untuknya hadiah demikian siapa yang menemukan ini dompet yang hilang maka untuknya nanti ada hadiah nilainya sekian. Namun dalam jualah e, besaran apa yang mau diberi, diberikan harus jelas itu syaratnya. Ya, tidak boleh hanya sekedar siapa yang menemukan dompet saya yang hilang di daerah sekitaran ini maka untuknya hadiah. Nah, ini tidak boleh, ini tidak sah. Ya, namun harus besarannya harus jelas. Siapa yang menemukan dompet saya yang hilang di sekitaran ini, maka untuknya hadiah nominalnya sekian. Maka yuja'ala syai'an ma'luman Maka ditetapkanlah satu hal yang satu harta dengan harta yang jelas. Siapa yang menemukan dompet saya yang hilang Maka ada hadiah uang 100 ribu Maka syai'an makluman Untuk orang yang melakukan Untuk orang yang bekerja kepadanya Amalan makluman Dengan pekerjaan yang diketahui Yaitu menemukan dompet misalnya Dalil bolehnya transaksi jualah adalah firman Allah Ta'ala waliman ja'a bihi dan bagi siapa saja yang bisa mendatangkan e, gelas minum sang raja maka untuknya himlu ba'irin gandum seberat yang dibawa oleh seekor ontak wa anabihi za'im dan aku menjaminnya artinya bagi siapa saja yang bisa menunjukkan siapakah pencuri ya, gelas minum sang raja maka untuknya bahan makanan yaitu gandum seberat apa yang bisa dibawa oleh seekor onta wahada ju'lun maka ini adalah ya, ju'lun ini adalah upah upah dalam transaksi ja'alah fadalatil ayatu maka ayat di atas jadi dalil bolehnya transaksi ju'ala itu dalil dari ayat Al-Quran sedangkan dalil dari hadis adalah kisah al aladir fa'il bimakna maf'ul ladir maknanya malduh orang yang tersengat binatang berbisa kemudian minta diruqyah oleh salah satu sahabat yaitu hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dan selain keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri bahasanya mereka eh, Abu Sa'id dan kawan-kawan singgah di salah satu kampung orang Arab lantas mereka meminta jamuan kepada penduduk kampung tersebut non mereka enggan dan menolak untuk memberikan jamuan karena di masa silam tidak ada bisnis kuliner tidak ada warung, tidak ada restoran, tidak ada angkringan dan yang lain. Maka musafir itu eh, bisa makan dengan dua cara. Yang pertama membawa bekal dan memakan pekal eh, bekal makanannya. Kemudian yang kedua adalah cari perkampungan. Kemudian minta suguhan. Minta suguhan. Bertamu datang ke kampung tersebut dengan status sebagai tamu. Ya, karena tamu tidak disyaratkan harus sudah kenal. Ya, daif itu tidak disyaratkan sudah kenal ya, orang asing datang ya, ya, kemudian ketok-ketok ya, minta untuk bertamu ya maka dia tamu dan tamu punya hak untuk mendapatkan suguhan ya maka mereka kehabisan bekal mereka ini kehabisan bekal dan mendatangi salah satu kampung pemukiman orang Arab ya, minta jamuan tidak diberi akhirnya mereka e, beristirahat di e, pinggiran perkampungan lantas e, pemimpin kampung tersebut ludikha tersengat binatang berbisa lantas mereka e, anak buahnya berupaya untuk kebaikan pemimpinnya dengan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan akhirnya tidak berhasil yang mereka mendatangi rombongan para sahabat ini lantas mereka orang kampung tersebut mengatakan hal ingda ahadim minkum min syai' adakah salah satu kalian yang punya kemampuan untuk mengobati maka salah satu sahabat mengatakan, ini wallahi la arqa. Sungguh aku akan meru'yah. Namun wallahi demi Allah, sungguh kami telah minta jamuan kepada kalian dan kalian tidak memberi jamuan kepada kami. Fama piroqin Maka saya tidak mau merukyah kalian sampai kalian tetapkan untuk kami juklan upah fasalahuhum lantas akhirnya mereka berdamai maka sahabat tersebut berdamai dengan utusan dari penduduk kampung yaitu upahnya adalah kotiin min ghanamin sejumlah kambing tepatnya sebagian diriwayat yang lain yaitu 30 ekor kambing Eh, dan 30 ekor kambing itu adalah eh, sejumlah jumlah para sahabat ini eh, maka sahabat rombongan para sahabat ini jumlahnya 30 orang ya, mereka kelaparan kehabisan bekal akhirnya maka salah satu dari mereka mau bersedia untuk merukyah si kepala kampung dengan upah 30 ekor kambing sebab eh, jadi sama dengan banyaknya jumlah mereka. Akhirnya pergilah salah satu sahabat tersebut dia tiupkan badannya dan dia bacakan surat Al-Fatihah. Fakaan nama maka seakan-akan lantas sehatlah sembuhlah seketika kepala kampung ini Fakaan nama seakan-akan dia semangat min ikolin karena lepas dari ikol. Ikol adalah tali yang dipakai untuk mengikat unta. Tepatnya mengikat uh, lutut dua uh, dua lutut kaki depan onta. Jadi Iqal itu nama untuk onta, onta yang ditali, ya, yang ditali itu dua kaki depannya, ditali pas lututnya, sehingga dia tidak bisa berdiri. Ya, tujuannya supaya tujuan ikal, ya, tujuan dari ikal itu adalah supaya onta ini tidak bisa berdiri, kemudian jalan dan pergi kemana dia inginkan, maka ditali dua lututnya dua lutut di kaki kaki depannya itu iqal maka nasyata min iqal itu seakan-akan dia seperti seekor unta yang tentu dengan demikian gembira ketika iqalnya itu lepas dia bisa energik berdiri berjadi ya, plus loncat-loncat ya, karena gembiranya makin nasyata min iqalin lalu mereka berikan kepada rombongan para sahabat ini jumlah upah yang disepakati wakadimu kemudian mereka tiba mereka para sahabat ini tiba menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan dan menceritakan hal tersebut kepada Nabi lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Qad asabtum sungguh kalian telah benar Iktasamu silahkan dibagi 30 ekor kambing tadi Watribuli ma'akum sahman Dan tetapkanlah aku Sahman jatah atau bagian Li untukku bersama kalian Maka Nabi minta jatah Nabi minta jatah dan permintaan jatah Nabi ini maknanya dan maksudnya adalah menegaskan halalnya kambing tersebut. Ya silahkan dibagikan masing-masing dapat seekor kambing. Terus dan nama Nabi minta ya, satu, satu bagian. Dan hadis ini dalil <clears throat> di antara dalil yang menunjukkan ya bolehnya meruqyah orang kafir muka muslim bisa bisa dan boleh ru'yah orang kafir karena adzahir kemungkinan yang lebih mendekati mereka ini atau penduduk kampung ini adalah orang kafir ya, dan kepala kampung yang tersengat tadi adalah orang kafir Faman amila al amal maka siapa yang melakukan pekerjaan yang pekerjaan tersebut dijadikan sebagai objek transaksi juala ba'da ilmihi setelah dia mengetahui adanya juala adanya upah jika melakukan hal tersebut maka dia berhak untuk mendapatkan jual dia berhak mendapatkan upah li'anal akda karena akad istakara telah permanen bitamamil amali dengan selesainya pekerjaan dan jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang maka mereka membagi upah yang didapatkan sama rata karena mereka bersekutu dalam pekerjaan yang dengan pekerjaan tersebut mereka berhak untuk mendapatkan upah sehingga mereka pun bersekutu dalam upah Kemudian fa'in amila al amala jika ada seorang yang melakukan pekerjaan tersebut sebelum dia tahu bima cuila alaihi adanya upah karena melakukan pekerjaan itu dia tidak berhak untuk mendapatkan apapun li'annahu amila li'annahu amalun ghairu ma'dunin fihi karena itu adalah pekerjaan yang dia tidak mendapatkan izin badannya maka dia tidak berhak untuk mendapatkan iwat atau kompensasi dan jika seorang itu mengetahui adanya upah di tengah-tengah dia bekerja akhadha minal ju'li maka dia ambil dari upah tersebut ma'amilahu ya, upah yang apa yang dia lakukan ba'dal ilmi setelah dia tahu adanya upah ini berarti dia tidak mendapatkan upah utuh. Ini dia sudah dalam proses kerja, di tengah-tengah baru tahu kalau ini ada upahnya. Maka yang berhak menjadi upahnya itu adalah sisa pekerjaannya. Wajarnya sisa pekerjaannya itu berapa upahnya. Nah itu yang menjadi hak dia Wal ju'alah dan ju'alah adalah akdun jais, akad yang bersifat tidak mengikat, tidak mengikat dua belah pihak. Maka likulim natorfaini ini masing-masing dari dua belah pihak bisa membatalkan akad secara sepihak. Kemudian rincian tentang konsekuensi dari pembatalan jika pembatalan dilakukan oleh pekerja maka dia tidak berhak mendapatkan sedikit pun upah. li'ana asqata haqqa nafsihi karena dia telah menghilangkan hak dirinya sendiri. Namun jika pembatalan itu dari pihak yang menetapkan upah dan pembatalan dilakukan sebelum asyru' fil amal orang yang bekerja itu mulai bekerja Falil amil maka bagi pekerja upah standar untuk pekerjaannya di anahu amilahu bi'iwadin karena dia bekerja untuk mendapatkan upah yang dia belum menerima upah tersebut. Ini kalimat yang muskil ini. Jika pembatalan itu dari pihak jail, qabla su'u fil amal. Sebelum pelaku itu mulai kerja, yang tidak ada upah. Qabla suruh, dia belum ngapa-ngapain. Dia belum ngapa-ngapain. Yang tidak dapat upah. Nah, yang dapat upah manakala dia sudah mulai dia sudah mulai mulai kerja ternyata e, separuh jalan kemudian ada pembatalan. Nah, maka kalau demikian terjadi falil amil ujratu mislu amalihi. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah e, sejenis untuk pekerjaan yang dia lakukan. cetakan yang lain kebelas suruh iya kebelas suruh Ya, sebagai pembanding misalnya meskipun ini pembandingnya fikih syafi'iyah takrirat asadidah ya akad jialah itu akad jais dari dua belah pihak jika yang membatalkan adalah pekerja sebelum selesai pekerjaannya dia tidak berhak upah apapun wa in komalik. malik namun jika pemilik proyek itu yang membatalkan fayastahiqul amilu ujratal mithli ala amilahu maka dia maka pekerja berhak untuk mendapatkan upah standar atas apa yang telah dia kerjakan atas apa yang telah dia kerjakan. Kalau belum ada apapun yang dikerjakan, ya berarti tidak ada. Gitu. Sehingga harusnya bukan qabla suruh namun ba'da ba'da suruh wa in kana minal ja'il jika pembatalan sepihak itu dari pihak yang punya proyek wa kana ba'da syuru'i fil amal dan itu setelah mulai kerja maka si pekerja ini mendapatkan upah standar atas pekerjaannya nah, itu baru masuk kalau eh, kalau ba'da ya, karena dalam transaksi jualah ya, kalau pembatalan dari pihak yang punya proyek dan ini belum ngapa-ngapain, gimana mau dapat ya, dapat ini? Ya, misalnya diumumkan siapa yang menemukan dompet saya untuknya hadiah uang seratus ribu. Ya, kemudian ya, dibatalkan sebelum seorang itu ya, bekerja melakukan pencarian ya, maka tentu tidak ada upahnya. Kalau dia sudah kerja ya, ya, atau kemudian kalau yang pakai bak suruh mungkin pekerjaan yang lain. Kalau kalau ini e, mungkin tidak masuk ya kalau masalah cari dompet. Apa contoh jualah yang lain selain cari dompet? Yeah. Misalnya ada orang yang mau jual tanah, dia bisa pakai transaksi jualah sama makelar. Dia bisa transaksi uh, jualah dengan makelar. Siapa yang bisa jualkan tanah saya ini, maka saya akan kasih fee. dia umumkan siapa yang bisa jualkan tanah saya ini akan saya kasih fee 5 juta dan ada orang yang sudah kerja sudah kemudian menemukan ini pembeli calon pembeli sudah melakukan negosiasi hampir deal terus dibatalkan sama pemilik tanah tidak jadi ini, ini tidak jadi dijual atau tidak jadi ini maka dia berhak untuk mendapatkan upah layaknya jerih payah yang telah dia keluarkan Nah, kemudian jualah itu menyelisih ijarah dalam sejumlah kasus. karena itu di sebagian buku-buku fikih biasanya jualah itu gandeng sama ijarah karena keduanya mirip Maka bedanya yang pertama dalam transaksi jualah untuk sahnya tidaklah disyaratkan mengetahui pekerjaan yang menjadi objek transaksi jualah. Hmm. Contoh yang lain dengan eh, transaksi jualah di tempat kita adalah biasa di dunia travel haji umroh siapa yang bisa eh, bawakan bawakan konsumen orang yang mau pergi umroh nanti per kepala itu ada upahnya sekian nanti siapa yang bisa mencarikan jamaah haji mau daftar maka nanti orang yang mencarikan nanti akan dapat fee sekian. Ini, maka ini transaksinya transaksi jualah. Maka untuk sahnya transaksi jualah tidak disyaratkan al ilmu pengetahuan tentang apa yang menjadi objek transaksi. Bikhilafil ijarah lain halnya dengan ijarah transaksi sewa menyewa atau transaksi mempekerjakan maka disyaratkan di dalam transaksi ijarah ayakunal amal al muajar alaih pekerjaan yang jadi objek ini transaksi ijarah harus makluman diketahui ya, maka misalnya tadi Contoh yang tidak diketahui bagaimanakah bentuk pekerjaannya menemukan dompet yang hilang. Itu kerjaannya apa kemudian apa nyibak-nyibak rumput atau apa ah, itu dah. Ya, tidak jelas pekerjaannya Itu tidak masalah hmm, Yang penting hasilnya terwujud Dompetnya ketemu Kita transaksi jualah Kemudian dalam transaksi jualah tidaklah disyaratkan padanya pengetahuan tentang jangka waktu pekerjaan. Dan hanya dengan transaksi ijarah yaitu transaksi mempekerjakan orang. Maka disyaratkan dalam transaksi mempekerjakan orang antakuna mudatul amali bahasanya waktu atau jam kerja itu diketahui Ya, maka kalau transaksi ijarah dalam artian mempekerjakan orang, maka eh, jam kerja harus jelas. Tapi kalau transaksi jualah ini tidak jelas jamnya. Dan itu tidak masalah. Kemudian yang ketiga, dalam transaksi jualah diperbolehkan menggabungkan antara pekerjaan dan waktu. Ka'ayakula semacam seorang mengatakan siapa yang bisa menjahit kain ini dalam sehari. Falahu kada maka untuknya upah sekian. Maka jika dia bisa menjahit dalam sehari berhak mendapatkan upah tersebut. Jika ternyata kurang dari sehari dia tidak berhak mendapatkan upah tersebut. Lain hanya dengan ijarah maka ijarah atau transaksi mempekerjakan orang tidak sah padanya penggabungan antara pekerjaan dan jangka waktu. Ini, tidak boleh seperti itu. Ini transaksinya transaksi karyawan, namun sistem upahnya uh, seperti itu tadi. Nanti jika eh, kamu bisa selesaikan dalam waktu sekian, upahnya upah bulan ini sekian jika tidak, maka nanti eh, upahnya sekian. Tidak boleh, karena berarti roh Eh, ada roh pada upah karyawan. Kalau ini rampung sekian, gajinya sekian. Kalau rampungnya tiga minggu, nanti gaji bulan ini sekian. Ghoror. Tapi kalau dalam transaksi jualah diperbolehkan. Dan berdasarkan apa yang baru saja kita baca, maka termasuk transaksi jualah ini apa? E, transaksi para istilahnya e, produsen baju-baju dengan para penjahit-penjahit freelance. Ini, nanti ini tolong garap terpotong sekian ini satu potong baju sekian. Ini transaksinya juala. Ini transaksinya transaksi juala. Kemudian yang ketiga, eh, selanjutnya beda yang lain bahasanya pekerja dan transaksi jualah itu tidak berkomitmen untuk kerja, tidak terikat dengan komitmen untuk kerja dia tidak terikat dengan pekerjaannya ya, karena tadi siapa yang menemukan dompet tidak terikat siapa yang bisa menjualkan tanah saya ini tidak terikat Bikhilafil ijara lain halnya dengan transaksi ijara alias mempekerjakan maka pekerja dalam transaksi ijara terikat dengan pekerjaannya. Kemudian beda yang lain dalam tersajid ju'ala tidaklah disyaratkan padanya ta'yinil amil. Pekerja adalah person tertentu. Lain halnya dengan ijarah disyaratkan pekerjaan adalah pekerja tertentu. dalam transaksi jualan terserah siapa yang mau kerja. Siapa yang mau kerja terserah. Kemudian transaksi jualan adalah akad jaiz untuk dua belah pihak eh, sehingga masing-masing dari dua belah pihak <clears throat> punya wewenang untuk membatalkan secara sepihak tanpa izin dan kerelaan pihak yang kedua lain halnya dengan transaksi ijarah maka dia adalah transaksi yang bersifat mengikat tidak boleh salah satu dari dua belah pihak membatalkannya kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. Dan para ulama fikih menyebutkan bahasanya siapa yang bekerja untuk kepentingan orang lain satu pekerjaan dan birai ju'lin tanpa ada upah dan tanpa izin dari pemilik pekerjaan maka dia tidak punya hak apapun di badala manfaatan karena dia telah memberikan jasa tanpa ada kesepakatan kompensasi maka dia tidak berhak untuk mendapatkan kompensasi di anaula zam al insana syai'un karena tidaklah wajib atas seseorang sesuatu yang tidak menjadi komitmennya jadi kalau ada orang menemukan dompet ya, menemukan dompet ini tidak ada transaksi jualah ya, menemukan dompet kemudian mencari ya, mencari oh siapa pemilik KTP-nya kemudian dicari kemudian diserahkan setelah itu dia minta upah tidak boleh meminta upah tidak boleh maka ini man amila ghairihi siapa yang bekerja untuk kepentingan orang lain bighairi julin wala idnin min sahibil amal tidak ada izin, tidak ada upah dia sendiri mau-maunya sendiri kerja semacam itu ya, maka dia tidak boleh minta upah kalau mau dikasih ya lain masalah tapi apakah dia berhak kemudian nahan mana kasih saya sekian kalau enggak ya tak bawa pulang ini ya, dompetnya tidak nah, bisa dia tidak punya hak untuk itu karena dia kerja tanpa ada juala tanpa ada ngomong dia nggak mau saya carikan ya nanti saya dikasih sekian. Nah, ada pembicaraan. Maka kalau dia minta upah tidak bisa, tidak punya hak. Ya, kalau dia paksakan maka itu dia harta yang tidak halal yang dia ambil. Ya, kalau dia paksakan, dia ngotot untuk minta. Nah, namun ada pengecualian. Akan tapi terkecualikan dari hal ini adalah dua hal. Yang pertama, jika pekerja tersebut adalah orang yang telah menyiapkan dirinya untuk bekerja dengan upah. Semacam dia adalah maklar atau dia adalah kuli uh, kuli gendong, kuli pikul atau semacam itu. maka jika dia faida amila amalan jika dia melakukan pekerjaan dengan izin biiznin dengan izin maka dia berhak untuk mendapatkan upah ya, orang naik kereta api sampai stasiun datanglah para kuli saya angkatkan ya bu ya saya angkatkan ya pak ya nah, dia minta izin ya, silahkan ya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah karena orang ini bukan orang gratisan ini. Dia ngasih tawaran, saya angkatkan Pak ya, saya bantu ya. Nah, ini bukan bantu gratisan. Kemudian memang telah menyediakan dirinya untuk dipekerjakan. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah. Namun syaratnya tadi, idza amila amalan biiznin dengan izin. Ya, sehingga sebenarnya tidak begitu termasuk dalam pengecualian ya karena kan tadi kaidah umumnya mbak birai rujulin wala idnin ya, tanpa ada transaksi juala tanpa ada izin nah ini ini tidak bekerja dengan izin berarti kan sebenarnya uh, dikecualikan tidak begitu cocok kan ya, kalau kalau masuk dalam pengecualian ya berarti dia kerja meskipun pun tak izin, nah, gitu. Dan dia berat dapat upah. Dan realitanya di sini dia berat dapat upah syaratnya biidnin dengan izin. Jadi kan sebenarnya tidak termasuk pengecualian yang betul-betul masuk dalam pengecualian. Maka dia pernah mendapatkan upah. Kenapa? Lili dalah tatil urfi ala dalik. Dalilnya adalah budaya sudah kesepakat tidak tertulis itu kuli gendong. kalau dia nawari minta bantuan itu artinya bukan gratisan. Ada upahnya. Adapun orang yang tidak menyiapkan dirinya untuk bekerja maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah apapun walau adzina meskipun pemiliknya pemilik pekerjaan mengizinkannya ila bisyartin kecuali ada perjanjian ya, kalau yang bantu mengangkatkan barang dan sebagainya itu teman uh, teman duduk di kereta api nah, ya, ini saya bantu angkatkan nah, maka dia bukan dia bukan tenaga profesional ya, kalau ini kan yu'idu nafsahu lil amal memang dia menyiapkan dirinya untuk kerja Pasti ter, eh, terjemah bebasnya Mbak, tenaga profesional untuk itu. Maka kalau ini cuma uh, bukan tenaga profesional, dia cuma teman duduk kenal di situ kemudian bantu mengangkatkan, ya maka tidak berhak untuk mendapatkan upah setelah sampai mana upahnya itu tidak eh, itu tidak punya hak. Ila bisyartin kecuali ada perjanjian. Kemudian yang kedua man qama bi takhlisi mata'i ghairihi Siapa yang melakukan aktivitas takhlis menyelamatkan barang milik orang lain dari kehancuran semacam mengeluarkannya dari lautan atau dari terbakar atau dia dapatkan di tempat yang mengkhawatirkan yadhabu maka barangnya akan hilang lautarokahu seandainya dibiarkan oleh orang ini falahu ujratul mithli maka si pelaku kegiatan ini berhak untuk mendapatkan upah standar meskipun rabbuhu pemilik barang tidak mengizinkannya li'annau yursha halakuhu karena dikhawatirkan itu akan hilang watalifa dan itu rusak ya, ala sahibihi karena jika tidak diambil dikhawatirkan kan hancur dan rusak yang ini merugikan pemiliknya alasan yang kedua karena dengan memberikan upah ya, upah sewajarnya kepada orang ini memotivasi dia untuk melakukan pekerjaan tersebut yaitu menyelamatkan harta orang lain dari kebinasaan ya, berarti tadi kalau menemukan dompet cuma-cuma tadi bisa masuk di sini manakala dia ini orang ini berada di lingkungan yang rusak dan jika dompet ini tidak saya ambil dan saya kemudian saya berikan kepada pemiliknya dan saya cari terlebih dahulu siapakah pemiliknya wah ini digasak orang maka saya menyelamatkannya dari kebinasaan ya, maka bisa masuk di poin ini dia minta upah bisa punya hak untuk minta upah ketika kondisi masyarakatnya masyarakat yang rusak semacam itu. Tapi kalau seandainya tidak dia ambil ya dompet itu akan tetap berada di situ aman-aman saja. Maka berarti tidak ada kekhawatiran adanya halak watalaf, adanya kebinasaan dan kerusakan. Maka ya ini, uh, eh, maka uh, mengambilnya kemudian membawakannya ke rumah pemiliknya adalah bentuk al-ihsan, bentuk berbuat baik dan beramal saleh. Dan dia tidak berat atas upah, dia tidak boleh e, menuntut upah. Disampaikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala, siapa yang menyelamatkan harta milik orang lain dari kebinasaan dan mengembalikannya, maka dia berhak untuk mendapatkan upah standar. Upah standar itu upah yang wajar untuk pekerjaan semacam itu meskipun tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Demikian pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini dan ini adalah nas Imam Ahmad dan yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan siapa yang bekerja pada harta orang lain dengan satu pekerjaan tanpa izinnya dia tawassala bidzalikal amal dan pekerjaan tersebut lihat tawassala bidzalikal amal ila ghairihi itu menjadi sarana bagi dia untuk sampai kepada yang lain atau dia melakukan hal tersebut dalam rangka menjaga harta milik si pemilik dan melindunginya dari adya hilang faswab maka pendapat yang benar anahu yarji alaihi dia bisa memberikan tagihan memberikan tagihan meminta tagihan kepada si pemilik upah atas pekerjaannya dan ini adalah satu nas tegas Imam Ahmad di sejumlah kasus intah sekian perkataan Ibnul Qayyim Kalau di Takirat As-Sadidah Fikih Syafi'iyah disampaikan Ada ya, Ada poin yang menarik berkenaan dengan syarat Pekerjaan dalam transaksi jialah atau jualah Ini Ada tiga syarat Yang pertama ayakuna fi kulfa. Ada ya, Ada beban ini Ada beban ai ta'ab ada capek untuk melakukannya falajuklah fi malakul fata fihi maka tidak ada upah dalam transaksi jualah untuk pekerjaan yang tidak ada capek di dalamnya maka di antara transaksi jualah di tempat kita itu apa ada transaksi jualah nempelkan poster masang baliho atau bagi selebaran di perempatan jalan eh, apa iklan warung dan sebagainya sebagian dari mereka itu kerjanya dengan transaksi jualah ini siapa yang bisa nyebarkan nempel sekian pasang spanduk dan sebagainya maka nanti per spanduk sekian. Ini berarti transaksinya transaksi juala. Disyaratkan harus ada capek. Kemudian alayata'ayan pekerjaan tersebut bukanlah sebuah keniscayaan bagi dia. Pekerjaan tersebut bukan sebuah keharusan dari dia atas dirinya. Kalau itu sudah satu keharusan bagi dia maka tidak ada upah. Contohnya orang yang merampas, orang yang mencuri, tobat, insaf, wajib baginya mengembalikan barang. Ini, maka dia ini pekerjaan itu sebuah keniscayaan bagi dirinya. Dalam transaksi jualah itu pekerjaan disyaratkan dia bukalah sebuah keniscayaan dilakukan oleh si pekerja. Kemudian ala yu'aqad ya tidak uh, tidak boleh ditetapkan waktu untuknya di ala yafuta al gharadu supaya tidaklah hilang maksud darinya fayab sudah al akdu dan batalah akad karenanya maka tidak boleh ditetapkan waktu ini uh, cuma sekian masa berlakunya mungkin agak berbeda dengan di al-mulakhas al-fiqhi terutama untuk poin yang ketiga ya, tidak boleh ditetapkan waktu kalau di Hanabilah ya, di mulakhas al-fiqhi boleh menggabungkan antara dalam ju'ala boleh ada penggabungan antara kerja dan jangka waktu maka ini nempel pasang spanduk atau ini ya maka kalau sehari selesai sekian buah upahnya sekian kalau dua hari upahnya sekian atau kemudian ya jika itu diselesaikan dalam sehari upahnya sekian kalau ternyata tidak selesai sehari maka tadi dikatakan kalau dimulai sholat asfiqhi eh, wa ila fala jika tidak dikerjakan dalam ketentuan waktu yang telah ditentukan maka tidak dapat upah karena upahnya bersyarat ini pasang spanduk sekian buah 20 buah dalam sehari Kalau ternyata tidak dapat maka di sini katakan fala maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah yang dikatakan ya kemudian kita lanjut pada bab selanjutnya itu bab tentang seputar lukotoh atau barang temuan. Nukotoh lamnya di di domah, kofnya di fatkah. Nukotoh. Itulah malon dola an sahibihi harta yang hilang dari pemiliknya selain hewan. Dan, dan agama ini yaitu Islam, agama yang hanif, e, memiliki ajaran menjaga harta dan melindungi harta wajah dan Islam mengajarkan menghormati harta seorang muslim dan menjaganya dan diantaranya adalah lukoto. Faidatul malun an sahibihi jika ada harta yang hilang dari tangan pemiliknya maka ini tidak lepas dari tiga kemungkinan. Yang pertama adalah dia adalah harta yang la tatba'uhu himmatu ausatin nasi. Ini adalah harta yang tidak diikuti oleh tidak dipikirkan oleh umumnya manusia. Harta-harta yang umumnya manusia tidak peduli. Maka ada harta yang hilang menemukan barang lukotoh, namun itu adalah barang yang umumnya orang tidak peduli dengannya. Umumnya orang, pemiliknya ataupun bukan pemiliknya tidak peduli. Contohnya tempat kita sekarang nemu duit 500 perak. Ya itu uh, umumnya orang tidak peduli. Ada yang kemudian berhenti ngambil ya itu orang-orang tertentu saja naik motor lu ada duit 500 perak berhenti itu orang-orang tertentu saja umumnya orang tidak peduli maka ini himmatu awsatin nasi eh, kepedulian mayoritas atau awsat itu tengah-tengahnya manusia umumnya orang itu tidak peduli. Maka itu barang lukota jenis yang pertama. Barangnya remeh, murah, <coughs> remeh, banyak orang tidak peduli. Di sini dicontohkan semacam jambu atau satu potong roti atau buah atau tongkat ya, tempat kita duit 500 perak ya permen satu biji ya permen ya, satu biji ya, uh, kemudian ya kalau korma ya satu butir korma itu orang tidak peduli maka barang semacam ini langsung menjadi milik orang yang mengambil langsung jadi milik orang yang mengambil wayantafi ubihi dan dia boleh langsung memanfaatkannya menggunakannya bila takrifin tanpa perlu diumumkan uh, diatkan oleh Jabir Jabir mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan untuk tongkat cambuk tali dan semacam itu maka jika seorang menemukannya yantafi'u bihi maka dia bisa langsung memanfaatkannya. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Abu Dawud. Atau sebelum kita lanjutkan untuk definisi luqatah kalau tadi definisi dari Sasalah Al-Fauzan harta yang hilang dari tangan pemiliknya selain hewan maka ada definisi yang mungkin lebih jelas dan lebih gamblang dari At-Takirat As-Sadidah eh, Lukota didefinisikan dengan mawujida min hakim muhtarimin min hakin muhtaramin eh, sesuatu yang dijumpai hak yang dia adalah merupakan hak yang memiliki kehormatan maka hakin muhtarimin di sini baik harta ataupun bukan harta Gairah muhrazin dan dia dijumpai dan ditemukan bukan di tempat yang terjaga. Kemudian wala ya'rifu al mustahik mustahiqqahu dan orang yang menemukannya tidak mengetahui siapakah yang memiliki hak atas barang tersebut atas sesuatu tersebut jadi ada tiga unsur itu adalah hakun muhtaram ya, sesuatu yang memiliki kehormatan ya, sesuatu yang memiliki kehormatan baik harta ataupun yang lain kemudian ghaira muhrozin tidak di tempat penjagaan semestinya semisal dia menjumpai ada buku di pinggir jalan atau di makbarah di pemakaman atau dia temukan di eh, kursi tu, di, kursi di ruang tunggu ini, di ruang tunggu boleh jadi di terminal boleh jadi di stasiun boleh jadi di bandara maka ini tidak berada dalam tempat penjagaan yang selayaknya maka tidak tidak ada ini lukotoh namun di kamar temannya itu tidak ada lukotoh di kamar temannya Oh, saya nemukan ini HP di ini kamarnya Fulan ya. Hmm. Karena dalam kamar ya tentu itu adalah hirz. Adapun jika seorang itu menemukan barang di tempat yang terjaga, maka itu adalah milik tempat terjaga tersebut jika pemiliknya mengklaimnya. Jika pemiliknya tidak mengklaimnya itu dianggap milik pemilik sebelumnya. Demikian seterusnya sampai yang terakhir, sampai yang pertama kali memiliki barang itu. Namun jika ternyata pemiliknya itu tidak mengklaim, nah ini lukoto. Ya. Maka eh, barang yang ditemukan di kamar kos temen itu bisa lu kotoh. Syaratnya ya, dia tidak mengklaim pemiliknya. misalnya ada ini barang ini di ini. Itu bukan milik saya. Nah, itu jadi lu kotoh. Saya nemukan HP. Ini HP mu Saya menemukan HP di sini di lantai. Ini HP mu bukan. Maka dia tidak mengklaim kalau itu milik dia maka itu lukoto bisa jadi maka menjadi lukoto. Jika si pemilik tempat itu tidak mengklaimnya, fawa lukototun maka itu lukoto. Kemudian syarat untuk disebut lukoto orang yang menemukan tidak mengetahui siapakah pemiliknya. Jika dia tahu siapakah pemiliknya wajib dia kembalikan dan itu bukan lukoto dan tidak berlaku untuknya ketentuan-ketentuan lukota. Demikian juga bukalah termasuk lukota di catatan tambahan, bukalah termasuk lukota kondisi-kondisi sebagai berikut. Yeah. Ada orang yang manakala ada angin membawakan kain sampai ke rumahnya. kait anginnya kencang kok sesuatu ada sarung ya, sampai tempat dia ini bukan lokoto atau ada orang yang tidak dia kenal melemparkan satu bungkus di pangkuannya lalu dia kabur ternyata itu bungkus isi duit juga bukan termasuk lokota Seandainya ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan barang-barang titipan dan tidak diketahui siapakah pemiliknya. Ini tidak tergolong lukotoh. Juga termasuk bukan lukotoh adalah apa yang dilemparkan oleh ombak lautan ke pantai yang itu merupakan harta orang-orang yang tenggelam di tengah laut. Ini bukan lukoto. Nah, kalau bukan lukoto gimana ketentuannya? Maka harta dalam kondisi-kondisi di atas statusnya adalah al-malu ad barang yang hilang. Fa'amruhu imam, maka itu urusannya penguasa. Maka itu urusannya penguasa. Fayahfaduhu maka penguasa boleh menyimpannya sampai ketemu orangnya atau menjualnya kemudian menyimpan hasil penjualannya jika dia berpandangan untuk menjualnya ya, sampai berjumpa dengan pemiliknya ya, jika ada prediksi akan ketemu dengan pemiliknya. Jika tidak, maka hasil penjualannya diberikan kepada kas negara atau Yusrof ya disalurkan untuk kepentingan kaum muslimin. Ya, kapan itu diberikan ke kas negara dan kapan uh, eh, yusraf fi masalihil muslimin itu melihat kondisi kas negara kondisi kas negara itu orang yang menjaganya orang-orang amanah ataukah tidak ya, kalau amanah masukkan kas negara kalau enggak ya eh, jangan nanti masukkan kas cuma dikorupsi juga maka tidak dimasukkan ke kas negara langsung disalurkan untuk masolihil muslimin maka ini urusannya penguasa urusannya penguasa barang-barang tadi dalam kasus-kasus tadi urusannya penguasa. Maka ini semestinya diserahkan pada penguasa dan selesai. Tapi jika penguasanya penguasa yang tidak amanah, ya penguasanya tidak penguasa amanah ya berarti jadi ya, langsung kemudian disalurkan untuk masolehil muslimin. Dia bisa simpan barang tersebut sampai ketemu orangnya atau dia jual kemudian hasil penjualannya disimpan sampai ketemu orangnya jika ada harapan ketemu orangnya jika tidak maka salurkan ke urusan maslahat kaum muslimin Kemudian kondisi yang kedua kembali ke mulakhas al-fiqhi. Kondisi yang kedua ayakuna mimma yamtani. Itu adalah adalah hewan yang dia bisa melindungi diri dari binatang buas yang kecil-kecil boleh jadi karena dia besar semacam unta, kuda atau sapi atau bagal dan boleh jadi karena dia bisa terbang semacam burung atau karena dia cepat berlari contohnya kijang dan bisa jadi karena dia bisa membela dirinya dengan taringnya kal fuhud sebagaimana uh, macan mungkin macan yang kecil ya ya, anak macan fahada al qismu maka macam ini dengan berbagai macam bentuknya haram diambil dan tidak pula menjadi milik orang yang mengambilnya meskipun dia telah mengumumkannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang unta yang tidak bertuan maka Nabi katakan apa urusanmu dengannya dia memiliki wadah penyimpanan air juga punya sepatu maka onta ini bisa mendatangi air yaitu oase dia bisa makan pepohonan yang ada sampai dia berjumpa dengan pemiliknya mutafakun alaihi Umar mengatakan man akhoda adolata fawadolun siapa yang mengambil hewan yang tidak bertuan hewan yang hilang maka dia sesat dan yang dimaksud dengan sesat adalah muhtiun keliru dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan hukum dalam hadis ini bahasanya temuan semacam ini tidaklah diambil non dibiarkan mendatangi air makan pohon sampai dia berjumpa dengan pemiliknya dan bisa kita kiaskan dengan hewan-hewan ini al adawat al kabirah benda alat-alat besar semacam tungku atau periuk yang besar kayu besar besi yang berat dan benda-benda yang bisa menjaga dirinya sendiri hampir-hampir dia tidak akan hilang dan tidak akan berpindah dari tempatnya. Maka haram diambil statusnya sebagaimana hewan yang hilang. Bal aula bahkan ini lebih layak untuk tidak diambil. Kemudian jenis yang ketiga adalah harta yang hilang dari min sairil amwal dari harta selain hewan selain hewan dan selain yang remeh tadi semacam uang dan barang dan benda-benda yang tidak bisa melindungi diri dari hewan buas yang kecil-kecil semacam kambing atau kemudian anak onta demikian juga anak sapi fahadal qismu maka macam ini in amina wajidu nafsahu alaihi jika orang yang menemukan merasa dirinya amanah untuk mengambilnya, boleh baginya untuk mengambilnya. Oleh karena itu maka hukum lukotah itu ya, memiliki lima hukum, memiliki lima hukum. Mengambil barang lukotah hukumnya bisa wajib, wajib dengan dua syarat. Yang pertama ayakuna aminan. Orangnya adalah orang yang amanah. Dan mengambilnya adalah sebuah keniscayaan. Karena tidak ada di tempat tersebut orang yang amanah selain dirinya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia khawatir seandainya dia biarkan tidak diambil akan rusak atau hilang atau diambil oleh orang yang zalim. Maka jika dia adalah orang yang amanah dan tidak ada orang yang amanah selain dia itu yang pertama, kemudian jika dia biarkan dan tidak dia ambil nanti akan hilang rusak atau diambil oleh orang yang fasik dan orang yang bejat, maka wajib atasnya untuk mengambilnya. Kemudian yang kedua, mengambil barang lukota itu bisa hukumnya sunnah. Jika seorang itu yakin dirinya amanah di masa depan, namun mengambilnya bukan sebuah keniscayaan karena ada masih banyak orang amanah di belakang dia. Ada orang-orang yang amanah selain dia banyak. Yeah. Seandainya tidak diambil di belakang dia akan ada orang-orang amanah yang lain. Maka mengambil barang lokoto tidak wajib, namun dianjurkan. Kemudian yang ketiga hukumnya makruh jika dia tidak yakin bisa amanah di masa depan, meskipun dia yakin amanah saat ini, saat ini dia yakin amanah, namun kalau megang duit itu sering, ah, ini namanya nemu duit. Kalau sekarang amanah, namun nanti kalau ada keperluan dan sebagainya, ah, dia khawatir tidak amanah, dia tidak yakin bisa amanah. Maka mengambil lukotah hukumnya mubah. Yang keempat hukumnya makroh jika seorang itu tidak yakin dirinya amanah di masa depan dan dia sendiri adalah orang yang fasik. Dia sendiri orang yang fasik. Kemudian yang kelima, mengambil barang lukota hukumnya haram jika dia yakin akan khianat terhadap barang tersebut di masa depan. Maka mengambil barang lukota ketika itu hukumnya